talak ini tapal lamoni begitu termasuk sudah termasuk yang sering talak. Eh, Terus ada rencana istijat, kenapa? inti sor istijat beli tapi menolong teman-teman. Kalau ada sekian sanat, eh, sanat kenapa beliau memilih mata ini? Masuk hanya wong fasik, hanya wong macam-macam. Karena tadi ketika seseorang sholat itu hanya wong fasik itu sebetulnya saya agamanya itu tarbiyah saya berkali-kali bilang tanya nama pacar hukum media ya elek tapi nak jual hukum media itu orang pacar itu apa itu didik nak ngan ngancani berarti ngancani orang pacar apa nak niatnya didik nak niatnya bagian dari pacar elek Ya, cek ya mbak, apakah anda jenis yang tarbiyah, apa jenis yang katut? Tapi yang jelas pakai kita tidak pernah kehabisan stok untuk analisis seperti termasuk guru Imam sapi, Ini jenis sojan bin Uyainah. Jadi guru besarnya Imam sapi itu termasuk termasukkan Imam Malik bin Hadis. Tapi tapi nak begini tarbiyah ini di bin ini. sama sojan asal. Ini kalau wajar. Ini kalau wajar. Ini nggak ada di kitab. Ini kalau wajar. Sekian intisor, sekian kesamaan eh, Mbak Mun juga bapak saya, macam-macam kanyanan macam-macam. Ini dalam kitab Filiatul Aulia. Jadi itu kan. Kitabnya 14 juz. Ini jadi itu. Jadi sama nih salim langsung jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Malik. Kula gak ada sanad ning ngantor Mulai pulau ngantor sing pengarang Filiatul Aulia sampai ke kanjinan. Hadatsana Abdul bin Ahmad bin Hambal hadatsani Abi hadatsana Sufyan qol Karena Isa wa Yahya alaihi Yakti anil qaryah fa salu Isa an ahliyah jadi Isa kalau hidup di salah satu kampung tanya, keluarga terburuk mana? Buat Alu Yahya Antiari ahliya. Kalau Yahya tanya, saya nginep di orang baik. Rumahnya mana? Pakola lalu Yahya, lima tanzilu ala sirorin Kenapa kamu selalu nginap di rumahnya orang-orang buruk? Faqala innama ana pun udawil marto. Karena seorang nabi, seorang jadi itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu mau berarti yang apa? Sakit. Artinya gini, kalau bangun kancanan wong patek macam-macam, itu kita takwil, kita bela, memang ada argumentasinya yaitu tadi tabibun siyudawil marto yang namanya dokter itu menyembuhkan yang apa sakit. Tetapi kalau kamu sendiri sudah sakit-sakitan ya sudah di karantina wah kancanan rawol ya rawol karena lari. menulari Nah supaya sampean tahu ya, jadi saya tadi sudah saya singgung tentang tangki mana. Saya itu ini cerita ya, tambah niat tapakur atau tabari Ketika saya mondok sarang itu, karena suatu saat pasti cerita ini beredar. Saya tadi dihubungin wartawan Suara Merdeka disuruh nulis kenangan dengan kamu. Saya hingga detik ini belum bilang, bilang iya karena yang asli santri ya seperti sampean makanya ini mukodam apa mukodam uh, <coughs> eh, saya 2013 itu haji plus lewat Jogja saya hari Selasa itu masih ingat saya uh, dapat kabar dari Gusibab tahun 2013 Mun itu tidak haji Sampai singkat cerita sekian hari ternyata beliau itu haji Nah dulu itu beliau sering cerita kitab takrib itu sampai barokah begitu kata Mun itu karena pengarangnya itu nirakati jadi tukang sapu di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Sohibul takrib membahasakan itu obrolan. Sehingga masyur saya sampai apal teks yang sering diulang-ulang sama beliau. Kata Soibu Takris, Ida muni falata pulu ya syekh wala timpulu ya karena takobri rasulillah. Kalau kamu manggil saya, meskipun saya orang alim, jangan panggil apa? Syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburan rasulillah. Sehingga dia ngarang di situ menjadi barokah. Siapa yang nggak ngerti barokah yang kita bawa? Begitu juga Ikhya, dikarang itu benang dari Rasulillah. Begitu juga bukhori itu juga dikarang seputar Raudhah. Nah, yang paling akhir dari cerita itu yang saya punya datanya itu adalah kitab Alfiatus Sirah karangannya Wali Abdurrahim Ali Rabi gurunya Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai kitab Bukhari itu juga semuanya dikarang Amlah Firodo Asharifah jadi beliau itu orang Mesir muridnya dijak ke Medina semua dijak ngaji apa Alfiatus Sirah Alfiatus Sirah saya punya kitabnya nah singkat cerita pikiran saya karena Mbah itu guru saya, ahabun nasi ilaiya fil ilmi, orang paling saya cintai dalam hal ilmu. Sehingga saya itu punya pikiran, punya keputusan, kitabnya beliau itu tak bawa. Ya Kita al-ulama menjadi itu yang sekarang zaman punya kopiannya. Tak bawa ke Medina. Sampai tiga kali saya itikaf di Raudo, saya belajar di seputar Raudo. Dan saya hatam, saya takriri tapi aja betul tadi, hari ketiga saya keluar dari hotel, bangun keluar dari mobil. Padahal tidak jajan, ada papasan. Ya, akhirnya kita ketemu terus. Sampai tiga hari saya diajak beliau itu nggak pernah cerita kalau saya bawa kitabnya. Karena saya ingin ikhlas bahwa ini nggak boleh, sudah lama seperti ini nggak perlu saya perlihatkan ke bangun. Saya masih ingin jaga ikhlas saya. Tapi hari ketiga setelah beliau sama saya, ya sering diraudhah sama saya, itikaf sama saya terakhir-terakhir kan malam tanggal 4 gitu, malam tanggal 4 belum apa malam tanggal 4 jadi beliau hak aku ragu pengen balik nang hotel penang gini itu kaulan mimbar sampai lama sekali beliau habis sisa lama-lama lama sekali akhirnya saya cerita ya saya bawa kitab dengan beliau nangis baru, karena mungkin saya adalah awal utama mimpi dan salah kohadal kitab haula min bayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kitab itu diminta sama beliau, terus beliau ngajar. Mulang saya kok aslinya. Dengan beliau orang keramat, orang-orang Arab banyak ini ikut. Akhirnya ngaji pakai bahasa Arab. E, pakai bahasa Arab. Ya sudah terus. Beliau ingin nulis di kitab saya, ya nulis beberapa kalimat. E, eh, karena saya ini latar belakangnya suke ya. Semua pertanyaan saya tentang suke. Eh, dan memang beliau ingin saya tanya. Pertanyaannya begini, beliau sering bilang ini, lah yo iya, kiai kiai itu cek mentalan, petani wes kere diwajib zakat. Petani beras, petani gabah wes kere diwajib apa? Yang petani kakao cengkeh zaman itu mencar-mencarnya kakao cengkeh orang wajib. Mau perkara sing ditandur orang bot, Pakai kuno kan gitu, yang wajib zakat hanya bot itu kan nak ditakoki pangeran yo, ya wis kere bu wajib no zakat, sing suga ra bu wajib no. Mau perkara sing ditandur itu orang Itu terus begitu. Lama-lama saya ini protes, tapi kira berapa protes, gue rasa santri kesayangan, ya, ora oleh protes. Lama-lama saya protes. Lah maksudnya jangan putih, kalau kan fatwa wajib nopo orang tapi bangun dulu Ya, aku sing fatwa ya tanggung jawab gue. Supaya aku ngomong ngono <laughs> Nah terus kula alasane piye? Ya, anut guru napa istiap ya Mbak? Ya mbok terserah aku, kowe, pokoke ngomong ngono dong, Ngomong ngono dong. Itu setiap sawal ketemu saya bodoh mesti tanya gitu sama saya. Iya kitabku. Wis setuju ta ora? Sang patwane mboten pakem kok kula wis setuju. Setuju sing pundi ya? Ya kowe nek dadi kiai kok ya pendapatku ya gue dhewe ya wis tanggung jawab dhewe. Ya ada di murid kan anut guru. Ya, ya ada anu, tapi ya tanggung jawab dewi. Berkali-kali itu. Sampai dua minggu sebelum wafat mati di desa Nah termasuk yang ngasih kemarin itu. Itu ada PR-nya bangun ke saya yang di jawab sama Gus Joko. Dan saya punya ketemu pas kemarin yang pas libur kemarin jeda tengah jam itu. Saya itu datang ke Joko itu karena merembuk uh, ada perintah beliau yang tiap ketemu saya tanya, wes gitu. Dan itu harus saya rembuk dengan Gus Sampai sekarang belum putus dan tidak perlu putus kayak cerita karena Yai sudah intakola ila robbikal ala. Mungkin putusnya kalau saya bukan dengan jenengan. Tapi ya ada itu Dan kita baru Uh, eh, di antara pertanyaan saya itu gini Mas Abi. Uh, eh, Iza karena mufassiru syafi'iyah wa fassarom ma alladhi yalik alladhi yalik takmin Itu milih jadi syafi'i nopo milah jadi takmin. Misalnya gini, Yusuf Kordowi itu kan mewajibkan kakao, cengkeh, tebu, petani juru apa saja kan diwajibkan zakat oleh Yusuf Kordowi, tidak harus Alasannya beliau karena Allah ngendikan wa mimma akhrajna lakum minal arkan minta min thayyibatima kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal arkan. Ma itu kan apa saja yang dikeluarkan oleh bumi. nah, apa saja kenapa harus kok apa saja ya apa Nah Ibnu Katsir itu orang safi Saya ulang lagi, Ibnu Katsir itu mufassirun iyo nama mufassirun. Tapi anehnya beliau ketika mentafsirkan ayat itu, beliau bilang itu umum, tidak harus kut. Maka PR saya dengan Yai tiap ketemu, Yai nak menaik mufassir, ini pun ngangge mana? Dia pun ngangge umumul lafzi. Siap tak tanya, yo kata kue. Pokoknya nak anut tafsir, mari goblok, anut itu yang mari goblok, itu kudu mustahil. Nah mustahil mari sombong, mbak. Ya mbok. Wah dia katanya jauh gitu terus. Hanya orang dua dong di depan terus. Saya mesti raiso apa ngono. Aku tak jamin raiso. Orang kau orang sopan, jamannya raiso. Tapi nak gue nutupi raisamu nih, sungkan gitu loh. Ya sekolah Ini ya raiso. Nah sampai sekarang beliau menutup itu ini yang pernah saya haji beliau ini kenangan saja didengarin saja. Kata beliau begini, Eh, dengan perubahan yang hadil ayat Al-Qur'aniyah, ikhtalafi fi tafsirnya al-mufassirun. Wa fi ikhtilafi dzalika ikhtilafat al-mazhab al-arba'ah. Fahal bi kulli dzalika min al-ikhtilaf ulama al-zaitin wa taghayyur awdu'i asri yang bagi alaman wal qudwah li hadil ummah ayah tara min al-aqwal ma huwa asfahu li hadil ummah. Saya tanya ke beliau, qudwah itu hada zaman jenengan. Lah iya iku milih fatwa sing asal. Lah ngene aku napa? Wajib zakat apa mboten? Ya mbok kue. kowe. Tak tanya tiap tak tanya jamnya kok karena itu. Karena saya memang termasuk orang yang sering baca kitab bisa patanan pernah tak baca hakam. Di depan beliau saya baca, di beliau baca ke saya. Dan itu di depan Raudhah. Jadi saya paham betul kitab ini. Nah, meskipun ya yang lain banyak yang paham, tapi mungkin yang punya kenangan ngaji ini di depan Raudhah hanya saya. Mungkin dan ya, tapi bisa saja setelah saya ada lagi. Tapi tetap pertama saya. Karena yang bawa itu saya. Bahkan beberapa muridnya Said Muhammad bahwa itu ya karena yang bawa 10. Saking kita saya sama Sayyidina Haji Haji apa Memang Jadi saya ingin kitab ini nasibnya kayak takru, kayak ikhya, kayak alfiatus siroh dan itu semuanya ditirakatkan firodotis syarifah. Tak bawa, bos. makanya kitab ini sampai ketekuk. Karena memang tak ada kok saku apa tas apa tas pinggang itu jadi kitab ini pernah itikaf di Raudhah, di Masjid Kiblatan, di Uhud. Semuanya setiap saya kemana-mana tak termasuk ketika itu. Dan itu saya tidak pernah terlintas ketemu Mbah Mun di Medina. Tapi Allah yang mempertemukan. Dan saya tidak pernah terlintas ingin ngasih sama Mbah Mun. Karena ada ingin ganggu, tapi beliau yang nawari. Ya pentingnya di guru wali, ini gue terarok. Terakhir itu gue masih sama, aku itu tetap roh wae dari Mbah Mun. Berarti jenengan keramat, yo ya, yo ya keramat dari Jadi bisa jadi gitu. Jadi ini tak beri contoh. Tidak tak beri contoh polemik polemik ilmiah. Mungkin orang lain punya kenangan beliau dijajai mari suka apa saya tidak punya kenangan itu sama sekali enggak. Ya. Karena bangun besok, serah orang di sana wong alim larat, jadi makanya saya tidak perlu dijajahi jajai Jadi aman, apa? Gue pulang ngaji plus, padahal gue bukan suka esa saya baca. Fafi tafsir Ibnu Katsir yakni ada wa fidda wa minasimar zuruk allati ambatat lahumul ard. Wafi tafsir Al-Kabirin karangan Imam Rozi. Padahal Rozi itu sapi, Imam Rozi itu apa? Sumangkol wa yadulu ala ujubi zakat fikul imatum bituhul ardu. Jadi dia kalau mufasir ya pakai ma itu takmim. Jadi tidak harus kod. Makanya saya selalu tanya kaya, Yai, kalau seorang mufasir sapi itu terikat madhabnya apa kena kaidah libro itu berumumil Syafi. Kalau ma ya apa? apa? Lombok, tiga kali Ya saya yakin semua muridnya mungkin sepakat Bangun jawab itu karena yang dijawab saya Jadi karena kue Cara kita kamu ini pasti dijawab Karena isane nak dijawab gitu loh Jadi memang itu kan, itu kan terserah sailnya apa Jadi beliau mau mengejikan Fa'ala man dual budwa di rumah Orang yang menjadi panutan di rumah Dengan perubahan zaman seperti ini Harus berfatwa ma wal aslah wal akrob Ila tabi ki iruhi madrokwat asyariyah Dia harus berfatwa yang paling untungkan syariat Aku yang ini Sing mesti bah, medit itu elek Ya iya iya ngono iya, kena Artinya gini nama jibno zakat kakao cengkeh tebu Kan untung nong pikir Apa ini? Nak no zakat nguntungno wong sugih pemiliknya kan. Kira-kira cara syariat itu training nguntungno wong sugih apa nguntungno melarat? Berarti wajib ya, itu pinter alhamdulillah. Itu <laughs> ya, pinter alhamdulillah. Ngaji pun kan tadi diulang kok TK. Apa tadi nah ya? Wes paham ya? Alhamdulillah, tetap balik ini. <laughs> Nah ini khas-khas yang eh, apa, kenangan saya dengan beliau. Terus tentang nadoman tadi ya sudah seperti itu ya Pak. Saya Muhammad ketika mau wafat ya sering baca itu. Delalah Kudiro dimakamkan dekat Khadijah Jawa. Bangun nanti akhir sering menadumkan itu. Delalah Kudiro dimakamkan di Maklah. Kalau dulu orang bilang mu'allat dimakamkan di Cuma jenengan sama, udah oh, usah menyakinan. Malahnya enggak mau, sudah, sudah malahnya nggak mau berarti sudah lama lah biar untuk bangun saya tapi Bakar satu saya Zeni Dahlan, saya Abbas, saya Alawi, saya Muhammad, yang yang keren-keren itu. Udahlah kita kita ngisor asem. ngisor asem kok nak kena tol ya kegusur sudah lah. Gak usah selera. tentang mati husnul, mati terus usah ngisor asem ya kegusur kita sakar ber. Ya tenan ya rasa diselera ya. Adaban ma'asya apa? Soal adaban tiap apa lo gak bobot tabar tapi rasa gimana nih? Pokoknya ngono apa? Itu kenangan-kenangan saya dengan ini saya baca saya tuh baru seneng-senengnya Gus Nakriri itu lewat kitab aslinya. Jadi misalnya beliau mengutip hadis itu tak carikan e, eh, marosi aslinya, termasuk ketemu juga hanya di Sunan Abi Dawud yang kita baca sekarang itu kitab di kitabnya Yahya, tapi ada di Sunan Nabi. Artinya masih ada dalam Al-Kutubus Sita apa? Kita tahu Al-Kutubus Sita baca Bukhari, Muslim ya, Nasai termasuk Sunan Nabi, Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi aman. Jadi kalau di soal kubu sebelah, hadisnya ada. Ada tapi kira roh. No, no. Mantel wong, ora ora iso ngaji kok tak ngono. Jawab jawab ya. Ada. Karena aku cuma mau yang ora bisa. Belok kue mangen ya. Nah, artinya gini ya, jadi saya mohon kali terutama sing santri sing khusus-khusus khusus ya khusus urusan dewi, tapi perkuat ilmu apa? Kadang ada santri khusus terus ono kiai kanjana fase kiai kok kanjana dong, karena ilmunya tidak cukup apa ilmunya tidak Padahal sing kancaran wong fasik ora kiai tok. Nabi Isa iku nabi, senengane kancaran wong fasik. Dan itu yang meriwayatkan Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, bahwa Nabi Isa itu kancaran Syiraru Ahliyah. Bapak saya ini sedihnya Gus Safi, Kiai Mansur, murid-muridnya itu senang aja kancanan macam-macam. Jadi Kiai itu bengkel, bengkel <laughs> lah, mobil api udah tuh bengkel. Ya. Aku loh ya bengkel, aku milih orang api, orang grup di muridku ya enak. Sembrono. Apa di murid biru kok mana nopo? Boy wong ora usah kusuk, malah bangun masih gedhe wong kusuk. Perkara niku mantolo. Jaga kusuhan jaga. Ora tau nah udah dia wong apik kok kancanan wong apik. Angger kancanan elek uang elek, Ngaji mulai tiga apa. Kabeh nabi kancanan uang elek, lan kancanan uang apa ora jadi nabi lah. Apa tidak wae wong jadi kafe itu proses, napa? Dan bangun berkali-kali bilang, gitu. aku itu di Medina bilang ke gitu. saya, aku gak umum nafas ya itu tak ada. Cara kue jadi orang Medina, aku mangkal ya mangkel ke kanjeng Nabi. Wong dia udah jadi pemimpin bareng ono Nabi, kalah populer terus kasut. Nah coba keliru dong munafik, kasut tuh abe Nabi, ya jadi munafik. Cara kasut be itu tuh ya orang munafik biasa aja. Gue jadi bapak lagi ini nang munafik kok kasut untuk ngelawan kekasih pangeran. Nah cara kau kasut ngelawan muni Gus Abdul kan jurah orang masalah kan. Panjen perlu dihasuti. Kan? Lho coba ya ngapal Quran gua akeh kok sing tok ning Pemda wong wong kutho kan perlu dihasuti. Nah alasane apal Quran sing apal yo. Ya. Kenapa sing kok Pemda kok ikut tok? Kan perlu dihasuti panjen. Tapi ngasih tuh kurang pegawai ya. Wong sarung tahun bisa deh kok hasuti. Nah, kalau wonten. Artinya gini, supaya kalian tahu bahwa yang dipilih beliau itu amdan, bukan sahwan tapi amdan. Ini saya baca ya. Ini Dewi Kajina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata al jihad wajibun alaikum jihad berjuang itu wajib alaikum. Ya tentu berjuang dalam konteks Indonesia negara tidak melarang orang sholat itu sudah kita luar biasa. Kita coba yang no ideal, itu keangkuhan. Bayang no Indonesia ideal itu apa kang? Itu udah hanya Indonesia, Mekah pun tidak pernah ideal. Jadi kalau kamu bayang, kamu syariat Islam kayak negara Islam di sini, negara Islam di sini di sini. Zaman sahabat ya Sayyidina Ali, nama Muawiyah itu karan. Apa ideal? Abbasiyah, Alawiyah itu karan. Negara sini di sini ideal. Makanya ada ulama di sini latat tak menlayaro tak ilama suman. Kau jangan nyanyi uang, sing kepinginnya dunia itu maksum. Uang wong sombong. Kowe kepen guru sing ideal ya, ya ora ono dunyo, keangkuhan. Kowe kepen nabi anyar mana pulau kula nu bisa bisa ben ketok orang ideal, orang repot. Kalau aku nak misalnya kue kepen aku ideal, kue udah dimulai tinggi dia, Tanah dimulai murid ideal kurang kecangkeman, ratu udon. Kue sanggup ya. Murid ideal dia kurang kecangkeman, Tuang kolapa tak bagul Bira Aneh-aneh Modorai umur Aku serasa kentang Al jihadu wajibun alaikum Dawe kaji Nabi Ma'a amir dan baron kana ufajirun Jadi kue ngancani pejabat Yang sedang jadi wali amri itu Baron kana ufajirun nah, Itu kenapa ya ya relax saja Kancana no macam-macam Manteknya dari Nabi itu baron kana ufajirun Kira ya, rasa sok suci Biasa wali Wasolatu wajibatun alikum khalfa muslimin barron kana ufajiron. Salat tetap wajib. Makmum sapa wae. Lan kula makmum sapa wae gelem. Kula boten ate nyelaki imam. Nah, jadi nak nuruti standar ya sing imam paling akro paling afqah, paling asan, paling tuwa. Lah terus sampai nyeleksi imam, ngene KPU. Udah nggak sing maju ya jadi imam, sebenarnya salam yang ngalor, macam ulon baru. Mana-mana. Gue jelas jawa Nabi. Lo nak nuruti kondisi dia mau ngenteni akro, apa ya? misalnya akro yo. Gus Afif apal Quran suaranya elek misalnya yo. Kiai Mansur suaranya api misalnya, bisa ngaji di fikih suwe Gus Afif. Sing Asyar kok lebih terkenal tapi Qur'annya lah Gus Afif kan bukan masalah. Sunnah Rasul dikon merang muni. Tapi Sunnah Rasul juga toh apal Quran. Padahal Nabi sudah hafal Quran. Kan alus Sunnah Rasul ya termasuk apal. Nah, ayo. Nah, seleksi muni punggul ning jenggot. tetapi ning Quran, ning peke dia Mansur ning apal. Toha populer kan balik kan pakpon nang diri. Terus seleksi. Kan ribet to. Ngurangno gajine wae. Eh sudah kata Nabi zaman akhir pokoknya sholat kalau fakul di muslimin baron kana. eh kayak makmum semua, imam fasik cewek orang, pokoknya sholatnya madengulan, kita ya, zuhur ya patang rokaat. Ya kecuali terus zuhur ya tak rokaat. Terus aneh hadis wa in amilal kabair. contoh tuh lakukan itu so, Jadi artinya gini, kiai-kiai alim itu meskipun dengan pejabat ngelakoni nyonsewu, ngelakoni korupsi atau apa, memang nggak masalah dari awal kan Bareng kana au fajiro. Oh, nah santri-santri khusus itu ngiranya yo rayu yo nuruti nafsu, karuan koruptor dikandani geblek dulu. Zaman Nabi Dawud muni bareng kana pucuk buat loh. tau ngaji lho, mau anggo rasa khusyuk tok. Nah, Kaya iku panjalan nang fasik, kiai opo. Lho kuwi ku sing santri goblok. Kok warit iki. aneh-aneh, wis karuan tak khasis baron kana. Kira apa tak didono maknane pajak. Angel teman kandanan itu. Artinya supaya tahu, ini mukodimah di kitab nyambangun. Jadi yang dilakukan beliau semuanya amda. Guru-gurunya juga gitu. Dulu hari Mbak juga kancanan orang macam-macam. Saya kona Khalil kancanan orang sampai ke Rasulullah itu kancanan orang munafik. Sampai istilah munafik ya ashabi. Ketika ada orang musuh, itu jelas munafik ya Rasulullah binasil Quran. Kenapa kita bunuh saja? Idan nyata hadda sunnah anna Muhammadan yaktulu ashab Nabi bahasakan mereka piye-piye cara orang agak itu kan munafik mati Nabi ora rawuh. Ning dadan dhewe munafik. saya oleh kan nyolati tapi Nabi rawo Kalau aku murid mati, misalnya mati, teko, masuklah, teko. Bodoh lo, gue nyolati raro orang penting tapi delok nanti. Gue tahu? Nah, gue Gus ah, Sulati kan delok ayo. tak delok ini Mas nak raine peteng wis rasa salat aja padang orang perlu disolati Saya rasa mati, cuma mati saya gini, cuma mati. Merasa Jadi jelas, Wasola wajibatun ala kulli muslimin ya baron kana. Ana teke wa in amilal kabair. Senajan to tau nglakoni dosa. Jadi artinya gini, jangan kira kiai-kiai kancaran pejabat koruptor macam-macam itu enggak tahu ya tahu. Tapi memang dia sedang walil amri ya sudah baron kana. Oh fajir, sudah itu lagi pula bayar fajir itu bisa aja sekarang nanti tidak kan orang bisa tahu. Ya yang baik pun hanya sekarang, bisa saja nanti Jadi kita kan tidak pernah tahu. Apa kowe ini terus sholat terus nganti sok ben? Sing jamin rai-rai ini iki. Ayo kowe mesti soleh nganti sok Gak Enggak jamin kan? Mung saiki wis muntuk-muntuk utang Makanya ngaji itu yang khatam. Saya berkali-kali bilang, ngalun niat ngaji itu yang khatam. Saya beri sekian contoh. Di kitab Bidayah itu Hidayah, Neng bab ikhtiar di bab hati-hati itu orang tidak boleh kancanan orang fasik tidak boleh menghormati orang fasik orang kafir mati-mati orang fasik sama orang kafir ini bab ikhtiar karena ciri khas Islam itu al farid al bainal hati wa bainal tapi di bab tawadu itu wong fasik dipuji-puji sudah lagi neng bab tawadu kalau kamu ketemu orang fasik bisa saja dia itu husnul khotimah dan kamu suhul khotimah bisa saja sekarang kafir nanti mukmin yang kamu nanti jadi kafir Artinya kalau ngaji, ngaji itu khatam itu balan seimbang. Di bab ikhtiar kita tidak boleh nova. Saya Tadi di bab tawadu kita tidak boleh memfonis orang lain buruk atau fase. Dan kita punya sejarah tentang itu. Sopo sing raro soleh sak laba sampai digelari hamamatul masjid, merpati nih masjid, penggawean itu jamaah itu Tapi akhirnya suhul. Sopo sing raro wasi, kotilu ahabillah sila rasulullah, itu tiru hamzah. Tapi akhirnya wasi husnul, sing rosok. Sampai Nabi didawi pangeran laisa laka minal amri syai'un aw yakufa. Ya sudah. Itu kalau ngaji khatam. Jadi kalau di bab ikhtiar tentu kita akan jalan wong fasik mari kasut. Mung soleh lamat-lamat wae kok kancaran wong Tapi di bab tawadhu orang fasik itu dipuji. Fasik kan al-ana. Nanti kan kita ada lah kamu soleh juga al-ana. Nanti tidak tidak tahu. Mengenai dari status semua nih. Soleh sekarang, soleh sementara. Aku sini ngono. Ya tapi kan kurang syukur. Makanya di kitab-kitab ahli sunnah kan ada pertanyaan. Hal yazuzulil muslim ayakula anak muslimun insya Allah. Banyak lama mengatakan boleh kan dia tidak tahu apakah nanti mata ala Islam maka Tapi banyak lama mengatakan jangan nanti kesannya ratau syukur sampai pangeran. Sebenarnya boleh. Agama apa? Muslim insya Allah. Ya sebenarnya bagus kan untuk supaya tawaduk. Tapi tidak bagus dari sisi adab dan syukur. Lah semua ilmu pasti seperti itu. Lho nggih to, Misale ngaku melarat mangsamu ape? Cara aku dadi kiai, ya tok aku sugih, ben sing dikek iku kolu. Lho kula biasa ngomong santri, cung duit kepek, duit ra kanggo. Sing dikek iku ben kolu mergo duit ra kanggo. Lah tak kene kowe kan tak kanggo kanggo, ah, wis padahal tawilane ngono. Lho bapak iku ngekek wong bingung malah dhewe akeh. Dari bapak. Kowe misalnya kiai terus tak tuh cung gue duit ku angel. Coba kaya ora kono lebih blok. Jadi tawaduk yo ana eleke wong terus ra kono Misalnya pandang pandakno tamu mau kau didahar. Tapi berat kok kantor setengah mana Mangan dong. Lho kula nak ngomong niku sapi piye mantep berat tuh tak sah, tak didono ning gudangku. Lho kula buat nate berat sapi sore sapi pintal, gak tau. Bisa setengah pintar itu kemenang. menang. Tujuanku pasti tau nak juga hormat tamu jangan ketok waras. Batulan ukuran itu pintalan. Bapak jadi zaman melarat lah atau ukuran itu kuatan. Saat ini beras lo wadah pintal. Kau tak nih sahulan, sawulan rara kalem ya. gue mendem itu kok Jadi artinya gini, kadang keangkuhan itu nak ngomong ulama, itu niatnya apa? Bensin dikei kok malah duit itu penting kan. mau gue kan aku kayak ora kok gitu loh Semuanya kafe, terus bener Nabi Sulaiman, Alhamdulillah dari fadlana ala kathirin min ibadil mu'minin Ora ono kaya aku jare Nabi Nabi yang ngono Nabi nak sedekah kuwadah tapi Nabi jenengan sedekah kuwadah An la taksa min bil asik lalan, tenang ae pangeran juga Ada juga pangeran <laughs> Jadi penting Ya nah, PD ku penting. Nah, kowe mau nih PD jadi mak. gue soal sunah rasul sitok, ya gue jenggoten. Tapi gue ra wani sunah rasul yang penuh tantangan, jadi ya iku ngapal lo? Kaya khatam, yo. Kena kira ngapa lah, yakin tak? Gratis tak biaya urunan aku. Kebul. urunan. ha. Kaya sak pidatonan sumbang no. Ya. Dan aku wong ra terus pidato ya suka. Ora ora usah ngitung pedak mulut resep. Rizki kok musiman. Ah, toh Nah, Rizki balik anyaran musiman. Nah, eh, tamat itu bebas musim. Makom wis tukti ukulaha kulahi nimbi nirobana dene ora kulahi nen makom dia tidak jadi kalau Terus saya baca di kitab Tambiul Muhtarim. Itu kitab yang kemarin dipakai Hataman Bangun juga gitu. Wal fasik dolatul mu'min. Orang fasik itu adalah dolatul mu'min. Orang mu'min yang hilang. Maka siapapun yang menemukan dia, maka Nabi akan maturun sekali. Kemarin dari kelima atau apa kan yang ngaji dia Bangun kan Habib Abu Bakar. Ya? Abu Bakar bin Hasan Asyikab. Itu beliau kan e, termasuk muhibin sama saya. Saya tentu juga muhibin sama beliau. Mampir ke sini itu diantaranya kenapa mampir ke sini saya itu cocok sama ngaji jenengan karena nakal itu ilmiah. Dari nakal itu ilmiah. Hanya nah, kalau para pangeran yang mergo nakal gue lebih bawa <laughs> beli. Eh, saya itu punya sanat-sanat wali yang nakalnya itu sangat senengnya pangeran. Orang nakal mau nakal asli lagi nakal. lagi Itu ada seorang wali kalau dongo itu eljam nih pangeran. Eljam kau yang pangeran itu didikte. Ya tapi wali, nakal itu karena ziroh nah, nakal kan asli nak dungo kan tak warai tapi udah nut tuh ya. haram pun ini jasa haram pun jadi di depan makamnya Rasulullah itu ngerti kan Rasulullah ya Allah saya ini ingin jadi orang baik ya dungane ya Allah saya ini ingin jadi orang baik jika engkau mengabulkan doaku maka surah habibu yang senang adalah kekasihmu jika engkau tidak mengabulkan doaku, surah adu yang senang adalah musuhmu yaitu iblis. Sekarang tinggal jenengan mau nyenengkan kekasih. Wah, Wah repot. Itu sampai para nabinya dapat kuis kalau lereni oleh dumi kalau kamu jadi ya terserah jenengan terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu menyenangkan jika saya soleh maka surah habibu kekasihmu senang jika saya fasik maka surah itu Sekarang tinggal jenengan mau menyenangkan siapa? Partai. Ketua pengiran kepenjenan kaji nabi. Es kopul kopul Nah, eh, tapi itu tidak saya jajakan. nah Habib itu punya cerita ke saya, ternyata dia punya cerita ke saya, beliau punya cerita ke saya uh, saya punya cerita yang sejenis gitu. Tapi itu era modern kata beliau. Saya mutawali ya bang. Uh, eh, mutawali sa'rawi yang pengarang tafsir. Saya punya kitabnya. 27 juz. Ya sedang tak sapi biru. Saya punya kitabnya tafsir mutawali bang? Itu 27 Berapa? Oh, sudah tahu biro itu. Ini berapa? Nanti aja dulu. Lama malah sepupu itu dapatan wahidah bener. Wong keramat kok. Lala ono yang masih fasilitasi jadi wong apa? Wong keramat, ora nanti di wong keramat. Eh, singkat cerita itu ada seorang ekstremis ya kalau dalam bahasa negara mungkin disebut teroris kalau dalam bahasa negara mungkin disebut uh, di Niklah Mesir itu mau dibom ya orang Islam semua yang dibar mau dibom sama ekstremis ini Dalah kebetulan ketemu saya mutasi konsultasi menurut anda orang-orang ini perlu mati enggak orang kok masih terus kata saya Mutawali Sa'rawi uh, mau kamu bom ya terus in matu fi ma'asi aina masiru kalau mereka mati ketika macet aina masiru ya ilanar karena mereka matu fi hinil maksiat karena mereka mati dalam keadaan maksiat terus saya Mutawali Sa'rawi Faida matu wa kanu finnar Akan ada ika murada iblis am Ketika mereka mati dan masuk neraka orang Islam itu yang digedaki Nabi yang digedaki iblis Orang Islam mati mungkin rokok itu, itu mesti dikersakno Nabi dan dikersakno iblis. Tangan ini memuani, gak jadi tahu itu. Yang tadi aku itu jomun. Tapa alimnya semutawali. Ketika mereka mati dan mati dari neraka itu keinginan Nabi Muhammad apa enggak? Enggak kan tentu. Nabi ingin semua umatnya itu mati dalam keadaan baik. Ayah apa ilmu itu pentingnya ilmu? Hanya walhasil si ekstrim tadi tobat terus ikut ngaji. Itu kamu unik begini, unik. Ika ayo isis mas. Raine mas, rai rai. Barang ngaji aku wah. Jadi lunak akhirnya lucu kan. Lewat mau brewo kok. Lunak kan. Jadi wajah aneh akhirnya. Mau kok. Lunak. Paradok ini artinya nah artinya gini yang kayak Mbak Mun itu banyak ulama-ulama dunia jadi kenapa kancana orang macam-macam orang macam-macam sing maksiat ya umatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu tobatnya, kita tunggu tobatnya anak arah bapak ya anak era anak ibu dulu. Bagaimana Rasulullah dulu anak arah bapak iman ya anak era anak ibu dulu. Karena agama ini dimangka anak jua ya wal yomal akhir bagi yang berpengharapan bukan bagi yang putus. Jelas ya jadi ngenang kesayidinan nah, jadi supaya kamu tahu bahwa yang dilakukan guru kita itu amdan an ilmin yang lagi amdan an ilmin mana khusus itu tobat ngaji tuh ngaji cuma dalam khusus khusus itu rosok untuk rabar bar sambil uang dirasani apa apa apaan ketemu orang yang merawan mungkin mungkin berang rasani wah aneh Nak wani tak kok, kalau pulau bangun diskusi, di dimucang ngaji, dia ketemu pulau tidak ngaji. Sampai yang kemarin terakhir itu yang saya ada hal amanat beliau, sampai sekarang belum ada. Mungkin beda wajib jawab belum. Gitu. Tapi sementing pulau ngaji, kenangan-kenangan saya ngaji sama beliau. Dan saya cari intinya, inti Jadi kitab yang ditulis beliau tak cari padanan di kitab-kitab yang sama. Bahkan beberapa orang minta kejunan nanti yang tak kitab itu ya saya agak mungkin saya nggak punya apa ya. Yang jelas saya ngaji saja karena yang nulis itu banyak yang punya keahlian jangan masuk seneng ngaji mau nabi bisa nulis ya kue senang kiri tapi jadi rusak kita lover jadi utawa kamu nih bareng arafah muslim al-fatihah ya jadi itu bilang ulangi baron ke anak opa salatun min asril iman tiga hal ini pokok iman yaitu al-kafu amal qala la ilaha illallah. Kita harus menahan diri tidak membunuh atau mengeksekusi orang yang melapaskan la ilaha illallah. Wala nukafiru bidam dan tidak mengkafirkan mereka meskipun melakukan dosa. Wala nukhrijuhu minal Islam di amalin dan tidak pernah kita keluarkan mereka dari Islam meskipun melakukan amal tertentu. Tuhan dia itu maju berjuang harus selalu jalan. Madin di sini bukan film juga, harus diemdokkan, harus selalu jalan. mudu ba'atani Allah ila iqatila mati adzajah Terus ketika berjuang satu keharusan la yuktiluhu jauh jahilin tidak bisa dibatalkan oleh sesatnya orang yang sesat la itu wong sing Misalnya kita ingin Indonesia lebih baik, meskipun pejabat kita labil, meskipun kita kecewa dengan masyarakat yang sedang waseng, kita tidak boleh kecewa. Jihad tetap wajib la yuktiluhu jauh jahilin. Ya karena itu perintah Allah. Itu ibarat gini zaman Mansur, kita sedang sakit. Apa terus gak wajib makan? Kau orang mati, misalnya makan kan gak seperti Meskipun kita sakit tetap ada. Meskipun bangsa ini rusak, kita tetap berjuang memperbaiki. Perbaikilah yukiluhu jauru jauh. Terus wala adu adil, nan ora adilin sing adil. Jangan mentang-mentang masih ada bangun, ada orang-orang soleh terus ke pangku Kadang-kadang kan orang gitu, ah si akeh wong soleh tenang aja. Yo keliru berjuang wajib pada siapa saja. Kamu harus ngambil peran. Oh enak semua orang kasir Gus Bado ya rai iso kaya bulan tapi nggak bu jembrok kok apa pokoknya Ya kan ya lumayan. Mulang wong lima tapi nih speaker kan gak masalah. Sebenarnya seru. Maksudnya ya orang nyindir biasa wae. Tak ono Mas Afif pengalaman. Oke, Mas, makasih udah. Oh iya, iya. Ada takwa aku. Ana nih bro. Saya kita nih ke hati di kocok, semua nih daerah, adol, di kira adol. Kak Adi ini apa dolan, sampai ras itu, kalau orang enggak suaranya kancang, barang di parah di masjid mau Karena tak apa, ya ngurung kok nganggur speaker, hati arti. Saya cara pulang itu, cara pulang itu. Tentunya itu seru, nama? karena nak, harus pikir tak tukar dari kemulan, kemulan dan kita Secara langsung, mau FMR ya, Anda nanti. Nah ini penting saya utarakan ya, biar kita tata. Ya saya ulang lagi ya, saya Alhamdulillah mungkin barokahnya Quran saya. Saya itu delalah pangeran bersama lagi nggak ada kitab semu barokah kecuali nanti dikira-kati teng Raudhatu Rasulillah termasuk teng Tentu kitab ini juga tak bawa ke Ka'bah berkali-kali tak. Cuma saya yang di Mekah itu nggak e, karena saya kan modelnya orang nggak suka ganggu guru. Jadi ketika di Mekah karena sebenarnya beliau senang masih tanya saya, tapi saya karena tidak ikhtifak dia bang di Medina di Mekah tidak saya ulang. Nah termasuk kitab Satibi, kitab Satibi yang terkenal Barwani itu dulu itu menjadi baruka karena pernah dituahkan seribu kali kitab ini makanya nggak ada kiro asapah kecuali utang jasa sama Imam Muhammad Satiji asyatibi bisapah karena nawawi bil ya. karena wawi bil orang nggak tahu sapi syafi'i kecuali lewat nawawi seperti orang nggak tahu madzhab kiro asapah kecuali lewat apa syafi'i itu juga sahabat kitab Satiji itu luar biasa keramatnya juga jadi yang saya bawa ke Raudho itu ya kitabnya Mbah Mun, terus kita beberapa kitab Kiroah. E, karena saya memang petani bapak, jadi saya terikat dengan Kiroah sama macam-macam. Tapi yang aneh tadi, saya ditersir ketemu. Awalnya lagi, Karena saya sudah hatam, sudah pernah saya pelajari, ya takok aneh itu mutu. Orang takok, jangan ngarang ngebudi budi bah, Ini mesti takok. Yo sing apa ngene, Gus. Dicetak tempu di bawah? Wah, itu tuh kromo itu. Setoro ora tau ngaji. Ya tuh, iki kiai kan pun wafat, iso mau jawab kowe. Ida kana mufasiru kok iya. Terus nafsiri lafat umum, terikat mazhab. Itu terikat lafat umum. Ayo jawab ngaco. Terikat mazhab apa lafat umum? Ayo ngaco sing lafat umum. Belum kita. Umum apa mazhab? Umum apa mazhab, Pak? Oh. Kok tukarannya terus nama ya? Jadi loh. Tetapi betul hati lah. Enggak enggak dua ya. Jadi loh, kayak jurine nih. Kayak mantep sih. tapi kok kok toha. Wah. repot kali ya, bang tenang ya wong di suwe ya wae mune ku dreng ya Lah mune ku tamat waru, Mas. Tamat waru ngaji mahat alif ba. Dukule mencintai ngundang tuh orang ngundang dene orang mantul. Kita dene tau ngundang tuh, ya kita tau ya, ya, itu. Lah ora mantul. Nah, itu pernah kasut ya, Mas. Jadi kalau suwon ya, jadi semua yang dimajarkan di guru kita. Ya, makanya saya itu senang sekali kemarin Habib Bakar mampir sini, Habib Muhammad juga mampir. Cocokan. Karena ilmu itu butuh tawa itu ahli ilmu. Kesepakatan antar ahli. Saya itu kenal orang alim itu saya Indonesia. Habib Solo kayak apa sakralnya? Kol terbesar di Indonesia itu kol. Saya sama Cici beliau itu ada Sering ketemu untuk menjaga Islam di kota kayak apa. Beliau memberi hadiah saya kita saya juga memberi hadiah saya ke dalam beliau, beliau ke dalam saya. Karena saya tidak tidak pecundang, harus rembukan. Ternyata saya rembukan yang kita ketemu. Ada cerita saya Mutawali Syarawi, ada cerita Bangun, cerita saya. Sehingga kita tambah kuat memilih Islam yang seperti ini. Nah bahasa Arabnya Rahman Taril Alam, ini nah, bahasa Indonesia ini Arab. <laughs> Kabar-kabarnya Islam. <laughs> Cuma aku nak melo bahasa Nusantara khawatir takut ulama Timur Tengah. firko <laughs> eh, firqo firko tuh mati rasulullah salah sama tapi Hal dari kajiaga ampla. <laughs> Maksudnya itu tambahan apa melok melok tinggiku. Cara kowe dadi Pak Itom loh papat apa ya isiku melok. Ali sunah. Mereka nak diomong nongkok, uang tidak paham kau tambah nopo, tambah jumlah. Jadi kalau suwon, jadi karena tadi lah ya, saya ingat doa tadi ya di depan rondo tidak saya jazakan sudah tahu tak tidak saya ijazah tapi sampai harus ngerti doa itu makanya banyak wali itu karena nakal tadi nakal yang tentang pangeran ya Allah jika saya saya ini ingin jadi orang soleh dengan ya Allah saya ini ingin jadi orang soleh kalau engkau turuti maka suruh habib, maka kekasihmu ini senang. Kalau tidak kau turuti suruh adu, yang tenang musuh kamu, yaitu iblis. Saya ingin tinggal jenengan, mau nyenangkan siapa? Baru saya. Dari pangeran, kobul kobul. Tapi nak kue sing dua mau untuk gawe-gawe. Masih pangeran besok gayamu ke video suka ego eh, gawe sekolah. yang soleh. Tekanimu ada nemam lu kepengen seneng juga. Ada gaya ini bakal apa? Soleh. Ngomong dong rai-rai takwatan. Tapi ini juga juga baju soleh. Itu paling mendesak. Ya. Kalau Eh, itu suwon jadi kalau kepengen sangat ya, semua guru-guru kita pilihannya apa itu kita membela an ilmin apa? Karena kita tahu, dia tahu ilmunya, bukan karena kita taklid kita. Saya tahu betul madzhab guru saya, madzhabnya Mbak Mun, madzhabnya apa. Karena saya baca banyak. Dan saya kancanan orang macam-macam. Ternyata Nabi Isa yang bilang seperti tadi. Nabi itu tabibun yudawil Marto. Tapi jenengan yang orang soleh ya boleh. Karena tadi kan soleh sama pas-pasan. Potensinya tidak mempengaruhi tapi di. itu kita karek ngoco saja. Rai-rai potongan nopo kan. Gitu. Tapi sementing jangan anti ilmu apa? sebab hamba soleh sing kuper kono wong alim kancaran fase wong alim kancaran fase wong alim mau opo ilmu sing kurang dul geblekem iki lho sing kurang wong kok iskal be wong alim kalo ya rasa nih gue cuma kan temen-temen kula nyaran itu sering ning pasar be anak kula ono kunjaran wong alim kok ning pasar aneh aneh gue wong goblok cuma wong alim <laughs> Wis wongnya tersiksa tuan aku. Tuhan rasul di sepuro ini terus nak wacana ayat wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yaquluna bil asro Wong rasul sing akramul khalqi itu biasa ning pasar iki iki pas-pasan ning pasar muruh Muru macam iki pas-pasan ning pasar itu ya tak tenang. Kaya kula ora ono pengaruh kowe. Lho kula lho misalnya delok ketoprak wong tetep nyucup kula, gak masalah. Satu berapa. Tapi kita mulai kok gaduh. Ah. Pengira wong ra kamu iki ora tak pola apa. Terus kula suwon iki dados sing seneng ilmu ya napa? Seneng. Waktu ulama iki sing ceria iki kata. Guru kita lagi bangun di seneng guyon bapak seneng guyon karena tadi sebagian riwayat menginna min kiari umati kauman nah, yang hakuna jaran minta taati roh matilah. Nah, tentang kilia malah lebih seru. Inna min khiyari umati masih ada jumlah mutarido fi mana ba'ani al malalu a'la. Tu kauman aku najaran min sa'at rahmatullah. Termasuk di antara umat putih sesuai cerita yang ada di langit, yang beredar di langit. Sesuara ini mitos, sing berikan. Iku wong sing aku najaran min sa'at rahmatullah. Anak guyu banget saking jumlah rahmatullah. Entah lagi mulang terus nangis, ngaji perasa kurang kaweran tapi. tapi nak lagi kayak kan aman loh. Saya ngaji sih nangis, jadi ditafsir di pangeran paling kurang loh. Saweran. Saweran. Jadi kalau suwon ya tetap nomor, suwon suwon kan? sangat. Ya kalau makna ini ya. Tak nazuman itu jadi ya. Saya nazuman, mau nurah makna itu Ya kalau makna itu, kalau makna itu Jadi Ya kalau wajah ini Pokoknya kalau tuan diwajah tapi ya rasa Kepengen mandi ya, malah di ya, Selera ini loh maksudnya Ya malah bentuk tetap di selera jadi kesannya tetap Sayyidah Khadijah, Sayyid Muhammad, Sayyid Abbas. Sama ya? apa Kalau kita itu mau rubah. Bismillahirrahmanirrahim Dina, te bejo kita ya. Itu ukurannya kalau yunai itu ya kita Jadi ukuran kita ini dunia Jadi itu faktanya kudu beda tenate tawasul di bawah tiga bukro kelawan tawasul tanpa tiga bukro jadi ini baik dalam tawasul mama tidak harus secara fisik kue makomnya jajar ketiga oh, tidak kayaknya mau kalau Bapak di mata jaro lan kelawan tawasul yang izin ikan eh, soal tawasul begini bangun nanti kita tunggu ono pak di tawasul yura tau ngaji Mungkin dia pengairan itu yura tau sholat, yura tau potong pangeran, orang menulis. Sehingga ngukur soleh itu ya hadis mutok hadis. Kau kan dia bisa misalnya, aku sholah, aku tiru pangeran kan tidak bisa. Allah itu tidak tertirukan. Allah itu tidak ter. Yang bisa ditiru itu bodoh-bodoh wong. Sholah malah nih ihtinas sirotol mustaqim sirotol lazina an'am ta'ali. Jadi nak kepen sholah, ya niru wong sing sholah Karena gue raiso niru pangeran. Karena pangeran itu zat yang pangeran kan gak perlu ditiru. Maksudnya gak mungkin kita niru. Mulanya niru kesolehan, yo ya niru podo hadis. Kita niru Rasulullah kayak Bayu Soli, kayak Bayasu. Rasulullah terlalu jauh dari kita, karena kita hanya orang sini akhir zaman. Ya sudah, lalu lama lama arrofnal am, dia kalau gak ada ulama kita tidak tahu perilaku para. Nah, sehingga kita nyebut wong soleh ora kok krono kene si atau kene tawasi lah boten tapi nyebut wong soleh itu mau tidak mau karena kesalehan hanya niru orang soleh paham kalau ya, maksud Mulanya Allah ngendikan ini Dewi Bangun Ibina Sirotol Mustaqim Sirotol nah ada percontohan ada masternya kayak aku seneng yo profi Berdua bapak di sini yo profi dan anak kiai apal Quran seneng dimulyakno jangan-jangan kayak kepentok opah apal Quran kepentok mulia Nah aku seneng dimulyakno jangan-jangan aku kepengen walese alimku dimulyakno. Akhirnya wong alim-alim dulu prodi, ben urip iku awam, ngetokno nek ilmune diikhlasno ning pangeran, uripe tetep awam. Ora kok pak kok. Wong dene ora regani alih Lah wong alim ben diregani itu teramate ikhlas dulu. Biasa wae. Lah itu yo ono sanate. Napa ono napa? bahwa kalau nak itu melakukan melakukan lah pulang dia bertonggo tonggo membangun di Florian model yang waktu tengah ini betul tonggo tonggo bela jurah ya, ketunan semua ada kecil kecil kan bertonggo tonggo nah kaji nabi malah nah itu itu melakukan melakukan ketemu caci cili nganti anak itu Umar itu akhirnya gede adiknya anak anak itu zaman melakukan nabi sekitar umur walu sampai itulah nopo nebelas Nah, itu anggar Nabi dolanan namanya anak itu pas Umar dolanan manuk. Itu tiap Nabi ketemu Umar, ya Umar, maaf pelan dulu, kabari mana umbi cung. ya jadi betapa ringannya Nabi. Ya Umar, maaf alam, Umar. Cung kabari mana umbi. Mulane Umar umum wae bareng Nabi wafat nabi si api ilmu sampe aku ini cerah tak kok kabare mana. Ya cara Nabi ketemu sama Nabi WA piye, Cung? Lu tak lamen piye anak. Jadi segampang itu. Jadi Nabi makanya bangun berkali-kali fatwa, nak kepengen khusnul khotimah wal ya ibu mayuhibu antukta ilaih. Kue ngumuli wong koyok kue seneng nak diperlakukan seperti itu. Dan cilik sengaja tak kok iman, bakat ya mama Segampang itu nah. Orang udah suwili bapak ayo kudunya sih bener. Kau nona kasih pasang hutan pas numpain aku, nih Nabi Ramallah sholat malah numpain. Baik kata Husain itu jadi cili, iya, orang iya. kena risau. Jadi putu ya kepen tanam be, bayu tiba. Ya santai wae. Oh, kaya sama nyaran, jeger ya Allah ya Allah. Terasa diterang geger dia. Ya eh, dan saya ulang lagi ya, nak kepenal wong itu ya anut wong. Mergo kulo yang betul dilampah, mergo barang hadis iku tak aluke ya mek barang hadis. Ra iso barang hadis kok niru Allah sing qadim. Malah nek ihdinas siratal mustaqim ora kok tak tapi lagi. Nah, Niru wongi kok sing padha. Misalnya kayak sebenarnya, aku niru ngalim ya niru aku nih, mulang jalale. Terus ropa ya ropa, nasab ya nasab, wajer ya wajer. Orangnya yang pasti pas misalnya. Kan gak mungkin gitu. Ah tak niru apa ini ulang jalanan. Piye ra mungkin toh. Mulane di dinas siratal mustaqim siratal ladina. Lah ladina ini dadi figur. Lah ladina ini termasuk Sayyidah Khadijah siapa saja. Karena maknanya ladina itu siapa saja si lanang, si wedok, mereka bola berapa? Misalnya orang Arab di Mansur, ini abun itu bapak, umun, bo. Tapi nak bapak ibu orang Arab ini abawani apa soal. ini kan bapak be ibu kok bahasa abawa ya bawani. Goblok kecangkeman menang. Pancen aturan bahasa Arab nang anak mbek wedok menang. menang-anak. Ya rindo bahasa Arab ya, bapak oh, abun. Mbok. Umur nak tasnya. Abawani. Paham Nah yo lagi nang jamak mudakar tapi ya siapa saja. Karena kalau partai lanang dan wedok jamak melok قل وعلم الفاتحة